Tapi Allah yang kita khawatirkan adalah na'udzubillah kurana usuk yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah kurana usuk teman-teman pendamping yang sangat jelek. Ini yang paling dikhawatirkan. Dan kurana usuk itu harus ditinggalkan oleh dia. Allah pada saya terus terang kepada antum sekalian. Bukan sebab kedekatannya dengan saya bukan bukan tersembunyi bagi antum sekalian. Tahu itu. Tapi dalam perkara seperti ini tidak ada istilahnya toleransi di situ. Tidak ada istilah itu teman saya, saudara enggak. Dan teman-teman yang merusak dia itu tinggalkan bahkan di depan seruzik saya katakan di depan seruzik saya katakan wa rajul syekh itu khabar ini adalah ini saya kata saya teman-temannya itu rusak saya itu depan dia ada sama sahabat ada temannya direkam di majelis dia merusak dia orang-orang sampingnya itu susah. Tapi lah, korona suka Allah Akal. Pendamping-pendamping kita dalam kehidupan ini kalau rusak dan jelek, kita rusak akibatnya. Kalau Sofyan Khalid Durai, Praja Rahmatullah ini sudah jawab oleh Zulkarn si Lukman tadi. Sudah jawab oleh dia. Dan saya tambahkan, ini orang di Saudi kemarin bukan ikut majelis para ulama di Masjid Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Dia belajar di Kosim, di Buraidah, di sarangnya Salman Audah dan gurunya tidak ma'ruf di kalangan para masih salafiyin. Ini rojul. Bagaimana? Oh, dia lama di Wahdah. Oh dia mengatakan saya sudah tobat di Wahdah. Oke. Okay. Tapi perlu pertanyaan siapa yang membersihkan tobat dan subahat wahdah daripada pemikiran ente. Itu belum kita tanyakan. Siapa ulama yang membersihkan subahat dan gubus kotoran yang ada pada diri ente? Itu belum kita tanyakan. Sampai hari ini belum dapat kita. Ada serobik bersihkan, ada subahat bersihkan, ada Subait bersihkan, ada Subhaba bersihkan, Hah? ada Subhaba Wali bersihkan, ya Allah. Ada Syekh Abdul Mansur, Syekh Ruzaik, dan para masyarakat yang kokoh dan mananya bersihkan mana ente? Kalau nggak ada berarti rahmatullah masih ragu gitu, dan orang ini salah tobat tentang pada salafiyah tersebut. Kita sekarang banyak rahmatullah perlu tahu kalian yang paling merusak dakwah salafiyah juga diantaranya adalah para duat yang tobat kepada dakwah salafiyah tetapi belum dibersihkan tentang kerusakan-kerusakan yang selama ini kemudian sudah berkiprah di dalam dakwah salafiyah banyak merusak dakwah salafiyah. Ini yang perlu kita ketahui. Ya, dia tobat Tobat kita Allah? Allah dengan tobat pada Allah. Tapi pembersihan dari tobat yang selama ini. Ya, antum baca kitab Tambihu Saniyah. Ya, terhadap orang yang tobat kepada dakwah salafiyah. Perlu pembersihan dia, perlu diajarkan kepadanya usul sunnah kembali, perlu diajarkan kepada dia usul-usul sunnah dakwah salafiyah, dibersihkan wubus kotoran-kotoran pada yang lama tersebut. Setelah itu, rahmat Allah ini karantina di istilahnya. Orang nanti kerja dakwah-dakwahnya enggak. Siapa membersihkannya di dalam dakwah salafiyah itu? Ada. Yang mereka masuk dakwah salafiyah untuk karena lain Mereka dia. Setelah dari kaum sampai di sini terjun kepada dakwah langsung. Jadi khotib di sini dia. Bingung kita lihat. Pejabat rahmatullah ini rurai. Pejabat ini sudah jawab si Lukman tadi juga. Karena kuliah itu jawaban saya sering kata dia. Lagi lain. Karena tutup. Nah, ada.